Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala satu abad kutsiah. Satu abad kutsiah tercipta dari sejengkal asa dan doa yang disemai untuk menumbuhkan harapan. Dirangkai dalam sebuah mimpi-mimpi lahir terawat oleh cinta. Tumbuh, tumbuh terus tumbuh, membesar, membesar terus membesar lalu meledak, bertaburan. Di pemimpinnya itu sendiri. Ibarat padi di sawah. Tuannya tak pernah tahu kapan tangkai-tangkainya itu tumbuh. Kapan? Bagaimana? akan pernah tahu. Satu abad kecil. Habib Syekh hadir mengobati hati-hati para perindu yang mulai beku bir. Tak Nun sang pembuka fikir yang tak pernah takut melompat podium pun bergetar di atas panggung menangis meneteskan air mata melihat solawat-solawat yang kalian aturkan dan Kiai Haji Mustafa Bisri salah satu contoh manusiawi wirai malam ini akan mengurai makna-makna cahaya membumikan langit serta melangitkan yang di bumi satu abad kutsiah sebuah pesta besar yang di luar nalar Puluhan acara tiba-tiba lahir tanpa sebuah kehamilan. Penulisan mushaf sampai sejarah. tabuhan terbang hingga saluang. Tulisan-tulisan monikoran hingga dunia maya. Dari mana dananya? Berapa habisnya? Takkan pernah ada jawabannya kecuali Allah Sang Maha Kaya. Madrasati Qudsiyah Madrasati Qudsiyah قد بناها أسنوي Di kaki menara kutsiah lahir di bawah hujan peluru. Di antara kaki-kaki kuat penginjak kepala-kepala bangsa ini. di antara janda-janda yang hanya bisa menangisi darah suaminya yang tercecer di jalan raya. Di antara kelaparan yang tak tahu nanti akan makan apa. Kutsiah. Kutsiyah simbol tegas perlawanan sebuah hegemoni. Nama madrasah pantang disamarkan. Bukankah tak perlu berbaju koloni untuk sekedar menumpang hidup? Kalau tak bisa hidup mulia, bukankah mati syahid lebih baik. Kutsiahku, seratus sudah usiamu, halang rintang dan siasat telah kau lewati dengan selamat. Doaku Semoga akan lahir Mbak Asnawi, Mbak Asnawi baru dari rahimmu. tegas bersyariat dan sopan bermuamalah. Sabar dalam lapar, miskin pada tamak. Amin. Satu abad usia kutsia. Semoga semakin bermanfaat untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيئنا وكرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم wa alihi wa ajma'in amma ba'du. Saya hanya ingin menyampaikan malam ini adalah malam puncak peringatan satu abad setelah mulai Jumatil Akhir yang lalu. Kita awali dengan ziarah masyayikh khatbil Quran 100 khataman daurah dan sebagainya sebagainya yang tidak mungkin satu satu, satu persatu. Malam ini adalah puncak segala-galanya. Maka untuk itu perlu kami sampaikan bahwa madrasah kita ini didirikan oleh seorang tokoh yang betul-betul luar biasa. Mbah Kiai Haji Raden Asnawi Beliau adalah terah dari Basnan Kudus. Selama kami megang kepengurusan ini, kami sangat merasa bahwa beliau hingga kini tetap mengawal kita semua. Sedikit saya ceritakan. Tanah ini kita peroleh kira-kira 6 tahun yang lalu. Kita tidak punya uang. Full utang. Alhamdulillah lima tahun persis kita sudah bisa lunas. Alhamdulillah. Gak lama kemudian kita mencoba melakukan peringatan satu abad. Sehingga kami merasa ini ada semacam skenario kalau boleh tak jujur, pelaksanaan peringatan satu abad ini di luar ekspektasi kita. Kami tidak menduga bahwa pelaksanaan bisa sehebat ini, seluar biasa ini. Maka untuk itu, untuk itu kami meminta dengan segala hormat segenap keluarga besar Kutsia Mari kita kuyung bersama mengemban amanat dari Mbah Asnawi berupa madrasah yang kita cintai. Terlebih lagi Mbah Saifuddin Lutfi telah membuat syair Madrasati Kutsiyatun Tarihuha Khutbadala Disengaja atau tidak Khutbadala itu adalah seperti ngendikane Mbak Asnawi ngalapo ira ling pengganti ingsun. Maka untuk itu marilah kita semua malam ini kita dengan refleksi ya kita mengemban amanat beliau. Mari kita jaga. Mari kita jaga keguyuban ini. Madrasah kita ini kita jaga. Kami yakin sampai malam hari ini beliau tetap mengawal kita. Kami yakin itu. Kami yakin. Tanpa itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ini tidak lepas dari kawalan beliau. Maka untuk itu kami mohon dengan segala hormat kepada Panjenenganipun Gus Mus untuk menjelaskan mengurai karena tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah meneladani kearifan kehaji.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 Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada hari ini pada malam hari ini sowan di kawasan suci Al-Qudsiyah ini dalam rangka seabad madrasah Kudsia. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majlis yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat kepada pengurus dan panitia yang sudah melaksanakan acara edan-edanan ini. Tujuh hari penuh ngedap-ngedapi Tapi jangan bangga dulu ini. Kalau tidak karena keramatnya Mbak Asnawi belum tentu. Hmm. Saya diperintahkan Kiai Najib dikawal perintahnya itu sampai tadi itu di SMS, di WA. <laughs> Ini. Jadi saya diperintahkan untuk ikut kontribusi pada seabad Madrasah Kutsia ini dengan memberikan sari daripada keteladanan, kearifan Allah yarham panjenenganipun Kiai Haji Raden Asnawi yang kita muliakan yang mendirikan Madrasah Qudsiyah sebelum Indonesia ini ada. Dan sampai sekarang masih tumbuh dan terus berkembang mudah-mudahan ila yaumil qiyamah. Berbicara mengenai tokoh Kiai Haji Raden Asnawi tentu anda sekalian yang di Kudus ini sudah kenal semua beliau bahwa beliau itu turunannya Sunan Kudus ke-14, turunannya Mbah Munamakin, barang itu kan kampian sudah hafal semua itu. Tapi mungkin ada beberapa hal keteladanan-keteladanan yang saya akan pilih saja yang sekarang sangat relevan, sangat penting untuk dikemukakan dan terus dikemukakan. Ada beberapa hal. Yang pertama, ini anak-anak santri. Yang pertama adalah kecintaan Kiai Asnawi terhadap ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu pengetahuan agama. Kalau kita menelusuri sejarah beliau, beliau ngaji tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di tanah air, tapi di luar negeri. Di luar negeri pun tidak hanya satu seh, dua seh, Jadi memburu ilmu dimanapun ada. Sehingga beliau ketika sudah madep sebagai pejuang tanah air ini, pejuang Islam, beliau sudah mempunyai bekal yang mumpuni. Jadi kalau disebut Kiai Haji itu banget pantas ya. Sekarang kan nggak begitu. Ngaji nih gune Kiai Google sedelok ngono. terus al mukarram wis melete ning dindi dolal dalil. Surat ini ayat ini ngono wah kaya yo apalane padahal mau ikut tok. <laughs> Kiai Asnawi sebelum berdakwah sebelum ini mempersiapkan diri sedemikian rupa. Makanya ilmunya, asarnya, pengaruhnya, santri-santrinya, kadur-kadurnya tersebar di mana-mana dalam kualitas yang luar biasa. Sebelum beliau mendirikan madrasah, jadi beliau bukan hanya dakwah bilisan dalam arti pidato ke sana kemari, tidak. Beliau bahkan meninggalkan jariah yang namanya madrasah kutsiyah ini yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu satu adalah semangat mencari ilmu. Sekarang ini baru sanawiyah sudah merasa capek. Capek aku sekolah kok. Dari ibtidaiyah kok sampai sanawiyah. Ini leren terus golek bojo. Jadi mempersiapkan diri. Kedua, ini juga sekarang sedang krisis di tanah air kita. Adalah semangat dakwah. Atau saya sering menyebut ruhut dakwah. Kiai Asnawi dipicu oleh ruhut dakwah yang dicontohkan dan diajarkan oleh pemimpin agungnya, pemimpin agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhut dakwah yang membuat ajaran-ajaran dari Sunan Kudus berlaku sampai sekarang tidak hanya di Kudus saja ruhut dakwah yang membuat kutsia menjadi sedemikian rupa berpengaruh di dalam bidang pendidikan. Ruhut dakwah ini yang sekarang saya bilang krisis. Bahkan bukan hanya ruhut dakwah krisis, tapi pengertian dakwah itu banyak yang kurang mudeng. Banyak orang yang menganggap bahwa dakwah dengan amal makruf nahi mungkar itu sinonim. Padahal dari segi bahasa, dari segi lafat itu sudah berbeda. Dakwah itu maknane ngajak. Dakwah kuwi maknane ngajak, amal kuwi perintah. Nahi itu ngarang. Beda sekali. Ngajak sama perintah. Mas menawi kerso panjenengan kulaturi Duh, itu ngajak. Eh, ini itu perintah. Eh, hey, ngono. Itu ngelarang. Ada perbedaan. Ini orang menyamakan antara perintah, amal, nahi larang dengan dakwah aja. Wong ngajak bojone ae iku beda karo perintah karo bojone. Dik. Ngono. Kadang-kadang ana ini barang wis ngajak bojo ya ana ini dawa variasi ini Dik, wis salat. Wis ya, Mas ndak sholat bengi, sholat sunat, ya wes, Witir ya wes, wes, Tahajud, wes, Tambahinnya. lu kowe mubung-mubung ana apa Mas? Oh. Ora iso turu apa piye kok tokak takok ngono. Piye nek lho ngoten itu arep ngajak itu karena ajakan itu, yang namanya ajakan, ngajak itu, bernuansa ngerayu, bernuansa bujuk. Lain dengan perintah. Perintah. Nah sekarang ini orang nggak bisa bedakan antara perintah, ngelarang, embek ngajak. Saya kadang-kadang jengkel, mau ngono kuwi dikokon ning ning gone stanplat kesedina ngono. Ben iso belajar karo calo-calo bis iku. Calo bis itu ngajaknya luar biasa, penuh rasul, rasul rayuan roh bujukan. Oke Mas, bis niki bis saya nih full AC. Lho, wonten karaoke nih, lho. Wong itu ditarik sedemikian dibujuk supaya naik bis. Nah ini enggak. Wong dilarang. Ya malah melayu loh. Jajah sampai di stand plat terus digelandang ngono ambek wong. Ayo mlebu bisku. Tambah rasudi dia. Ya. Kiai Asnawi mengikuti moyangnya Mbah Sunan Kudus barang itu itu mempunyai yang namanya ruhut dakwah. Warisan dari pemimpin agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu belajar kalau tukang calo tanpa dibujuk kon munggah. Mbok takoki dalile saiki modele sithik-sithik dalil. dalil wis dikai dalil hadis ya ditakoki sakeh apa ora barang. Kowe saiki tak kai dalil Quran kurang percayane. Ayo mbok takoki apa nang iku. Quran itu dalilnya dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati dan seterusnya. Jadi nek cara kula istilah niku mau, kula diken mau izah hasanah niku gak bener. Mergo mau izah hasanah niku kaitane mbek utu ila sabili rabbika. ut'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Sing diajak sapa? Maf'ul bae ra ono gini cah-cah kutsiah, madrasah kutsiah itu goleki mutaadine iki makulen ulen iki? Sing dijak kuwi sapa? Kok ujug-ujug ut'u ila sabili rabbika. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Lho sing dijak iki sapa? Mulane terjemahan Quran Departemen Agama Pak Mas niku niku ana puruke ajaklah dalam kurung manusia, kurung tutup, ke jalan Tuhanmu. Eh? Ayat Quran dikurung barang. Mungkin di antara tim penerjemah itu apa gak ono sastrawane ngono kuwi. Hah? Eh? Sedang direvisi. Itu apa? Tidak ada sastrawan itu. Itu tidak perlu. Maf'ul bayi tidak perlu. Dalilnya apa? bahkan fumayuk lamu yu'lamu Nek wis kenal wis kinang weruan usah disebut. Ut'u ila di rabbika. Ajaklah ke jalan Tuhan musim diajak siapa yosim ya sing durung ning nggone dalane Gusti Allah ngono ae kok. Bingung ajaklah numpak bis. Itu sing dijak sing urung numpak bis. Mosok ning dhuwur bis dijak numpak bis. Iki wis dalan kabeh, mosok tak jak ninggone dalan. Kok dikon mau idhoi khasana, wong wis api api ini wis ning dalane Gusti Allah kabeh. Malah mungkin luwih dalan timbangane aku. Lah kok aku dikongkon ngejak ning gone dalane Gusti Allah. Ut'u ila sabiri rabbika bil hikmati. Mulane ngejak bojone mau nganggo variasi barangnya. Bil hikmati. Wal mauizatil hasanah. Ini ya Dik ya. Iki malam jemuah jari-jari ini mbok hadise sokeh mbok ora. <laughs> malam jadi jadi ini ini. itu ngajak bil hikmah wal idatul hasanah. Nek kepengin nek kono bantah wajadilhum billati hiya ahsan. Kowe nek bantahan karo wong, kowe kudu luwih apik timbangane wonge kuwi. Aja kok wonge misuh sepisan kowe terus 17 pisoan. Ora usah melok misuh. Wajadilhum billati hiya lah engko nek wis ning dhuwur bis ora usah menawi jenengan eh, jangan penggalih kula aturi bayar karcis ora usah Eh bayar, bayar. Terus langsung amar. Gak gelem bayar duno, ayo turun. Nalika durung munggah bis Wah, nek jenengan neliti apa yang dilakukan oleh Mbak Asnawi menika. Insyaallah. Lah, orang mung dari mulut ke mulut ngantek nganakno madrasah, mendirikan madrasah untuk supaya masyarakat ngerti Islam yang sebenarnya itu apa. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pengarep kita semua itu siapa? Bagaimana cara meneladaninya saat terus? Sing ditiru Kanjeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam. kan beton kemutan Nanti kok Kanjeng Nabi toif di disawati watu. Iku wong kok gwendenge orang karuan. Wong gundeng dijak orang gelem kok nyawat. Ini kurang keterlaluan. Lo ana wong dijak ora gelem kok nyawat. Niku ora gwendenge nemen niku. Sampeyan kojak. Ayo Kang. Ning Semarang yuk. Duh, ngejak ning Semarang. Lho ora gendeng lho. Lho dijak ra gelem ya wis ngono. Lho dijak kok nyawat. Lho niku nek kula wah tak wetut-wetut tenan wong iki. Iki lho mongko bentone kaya ngene iki dijak lagi ya diungkus muni ora gelem ngono ae lho. Ngamuk. Niku ngantek kabare mbok hadise mbok sokeh mbok ora iku. Malaikat ini muring-muring aja. Matur matur jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi jenengan niku rak utusane Gusti Allah kekasih Gusti Allah. Pun nyuwun mawon jenengan kan. Kantun nyuwun mawon. Niki tiang koyok ngene gak kena di dan dandani niki gintes mawon pun. Sikat mawon. pun sampai sing nyuwun Gusti Allah, mangke kula sing rakit bome. Lho malai kata ini nganti nyanggupi ngono. Kula sing gintes, sampai karek nyuwun ngono. Anjing Nabi ini lho kok main gintes-gintesan ini Kok main sikat-sikatan ini? Kula ini diutus mboten kan gintes itu yang Kula niki diutus ken ngajak orang. Bu istudaian. Lalaanan. orang kon nyikat. Nyikat itu gampang. Kula ken ngajak. Mboten kena bapake anaknya gak kena nih putune. ku semangat ngajak. Ruhut dakwahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika dipaksa-paksa ndonga karo malaikat nggih ndonga Kanjeng Nabi, tapi ndongane ora kok menyikat orang, tapi ndongane Allahumma hdi kaumi fa innahum la ya'lamun. Niki sing dienggo ndonga kiai-kiai niku nalika dakwah Mbah Asnawi barang nek dalu ndonga supaya kaume diparingi hidayah. Mergo awake edwi namung sakit ngajak orang terajak atau tidak itu Allah semata. Karena itu orang ngajak sambil ndonga tengene Gusti. Karena semangat dakwah, luhut dakwahnya kajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam meneko kita tahu anak anak Walid bin Mughirah dedengkot kafir Mekah putranya Khalid bin Walid yang perang Uhud masih ngucar ngacir tentara Islam masuk Islam dan jadi pahlawan Islam anak Al-As bin Wa'il dedengkot kufar Mekah yang musuhi kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam anaknya masuk Islam menjadi panglima Islam Amr bin As Ikrimah. Sampai tahu Ikrimah siapa? Ikrimah itu bin Abi Jahal. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Masuk Islam. Abu Sufyan, panglima besar perang Uhud melawan Kanjeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin masuk Islam. Hindun sing ngemah-ngemah jantunge Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud masuk Islam. Ini gara-gara ruhud dakwah, semangat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diikuti oleh para wali-wali di tanah Jawa, kemudian diwarisi semangatnya oleh Mbah Asnawi CS ora kena anake, kena putune. Gak kena putune buyute. Iku Anjing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah nek tak niki, tak niki umpamane kok biyen Kanjeng Nabi kok kaya wong-wong sakniki niku. Sing ora ndiruku dakwah niku. Roh Abu Sufyan sikat. Roh Khalid sikat roh ikrimah sikat sikati kabeh gak ono sing dadi Islam blas kok umpamane wali songo niki nyikati kabeh sing ora cocok sing ora Islam disikati kabeh iki nganti sakniki budo kabeh tapi karena ruhut dakwahnya ini maka Islam berkembang menjadi mayoritas di tanah air ini Saiki niku nang ngono sing model sikat-sikatan ngoten niku wonten. Biyen kaya Mbak Asnawi iki ngejak wong ning gone swarga. Lho saiki niku swarga meh dikangkangi dhewe kok. Wong liya karepe ning neraka kabeh ndikne tok ning swarga. Rumangsane swarga iku sak kudus ngono piye? Wong ardua samawati wal ard kok diseni mok ndikne tok iku rak gelundangan deh, ini kesepian. Karpe ini ono sesat sikat, sekap sisat, sikat. ya karpe? Ruhut dakwah. Wonten malih jenengan pirsa Kiai Haji Raden Asnawi menika mondok teng Mekah pirang tahun. pirang tahun. Lho kok gak ono sing jawab iki? Ini Pak Nadib. Menurut sejarah pinten? Suwi banget. Gampang nek angel jawabnya pirang tahun, suwi banget. Suwi banget. Ngantek garwa garwane Imam Nawawi al Banten. Mbah Nawawi kapundhut lajeng garwane dipek bojo kali Mbah Raden semu Suwi ning Arab niku. Tapi dadi ning Indonesia yo kok gak ke Arab-Araben niku lho sing aneh niku teng mriku niku. Lah saiki ana akhir telung wulan ngono wis padahal malah ana sing ora tau ning Arab bal. Wah, gayane warap, wantum iku oh ikhwani apa oh, ikhwati. Hadi ukhti, ukhti ku. Ukhti. Ya Allah. Gedadar gededel nganggo jubah kayak pangeran Diponegoro. Ya angel toh. Angel setiap bangsa itu mempunyai mempunyai budaya sendiri-sendiri. Sampai nek meh niru kangelan. Umpama iso kasil wagu. Wagu. Lah yo potongane pesek. Jenggote mok rolas. Lho kok meh niru? wong Arab sing wene-ane kepetel niku masyaallah irunge buangir wis ora cocok wong Arab niku nek seneng karo wong diobok-obok sirahe wong Indonesia nek diobok-obok sirahe ngamuk eh, kok ameh niru ku piye angel bahas nawi niku suwi teng mriku tapi tidak kehilangan keindonesiaannya sama sekali. Bukan karena beliau itu ngerti dan penganut nasionalisme tidak. Betul. Menurut saya bukan. Nasionalisme itu kan isme. Paham. Dari luar. Mbak Asnawi CS yang kemudian mendirikan organisasi yang terbesar di dunia namanya Nahdlatul Ulama itu. Itu keindonesiaannya bukan karena nasionalisme. Tapi karena pemikiran sederhana. Pemikiran sederhana saya dilahirkan di tanah Indonesia. Sujud di tanah Indonesia. Maka Indonesia adalah rumah saya. Siapa berani injak-injak rumahku, injak-injak tempat sujudku, aku lawan dia. Apapun yang terjadi. Mulane Mbak Asnawi ini walih londo gewedinge ra karuan. Saking gethinge ngantek desinan diharamno. Mulane sampean sampai nate lho. Kiai Najib desinan udah tahu. Iseh tom-tomen dawuhe Mbak Asnawi. Haram. Kenapa kok haram? Mergo padha. Mama nih kok Mergo kalau karo londo. tuh seh kawan seperjuangan beliau mengeluarkan resolusi jihad melawan Belanda. Karena apa? Karena rumahnya, tempat sujudnya, tempat lahirnya, dan kelak diharapkan tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Indonesia. Nusa iki kok ngenyak Indonesia itu oh no. Wong Indonesia kok ngenyak Indonesia, kualik utele. Mulane teng selawate Mbah Asnawi ku ana aman aman aman di Indonesia Raya aman. Selawat iku nek gak mergo selawate Mbah Asnawi Indonesia gak aman di suwe iki. Biyen ana DITII, ana PKI, ana segala macam aman terus. iku selawate Mbah Asnawi aman aman aman aman. Di Indonesia Raya aman. Dungo nganggu selawat kok. Sing no kok Indonesia Raya. Ini ku ini ini ora kepikiran sing ini intelektual. Gak kepikiran nek Indonesia ini perlu dijaga. Sampai tempatnya sujud nih. kene. Sampai dijajah teng mriki. Gak untuk sujud ning kene. Sampai ajin sujud teng saiki ana sing nalika santri-santrine Mbak Asnawi niku mengumandangkan Islam Nusantara. ini diamu irono rene. Rumangsane meh nyaingi Islam Arab. <laughs> La ilaha illallah. Iki wong iki piye karepe iki? Saking senenge Arab nganti ana Islam Nusantara dianggap musoi. Padahal Islam niku nggih Islam titik ora ana ana Islam macam-macam. Islam niku nggih titik. Cuma wong Islam itu kan ana wong Kanjeng Nabi diutus niku mboten teng Arab tok. Diutus teng alamin, kafatan di alamin. Jadi keberagamaane wong Sudan, wong Saudi, wong Iran, wong Afghanistan Wong Indonesia beda-beda. Keberagamaannya orang Indonesia yang dicontohkan dan Asnawi, munggae sinten niku Wali Songo. Niku sing disebut Islam Nusan. kampen bodoh Idul Fitri tengene Arab. orang ana. Bar sembayang kok terus ujung-ujungan sowan kono silaturahmi rono rene gak ana apa meneh kok acara halal bihalal barang niku ora ana. Ora ana. Ning Arab niku nek bar sembayang Idul Fitri ya terus langsung gawok kloso, embekan bontot, sego sak piturute mara ning gone kebun binatang gelar kloso, rampatan ditoto, mangan ambek nyawang kethek ngoten niku ngono eh, pun mulai. dua puluh limang lima kali ya. Rioyo ya Idul Fitri lima kali di Arab kula Orang Ora tumon kayak yang kene apa mana kok kupatan barang itu Bit ah. Itu kayak dari orang Indonesia. Raden Asnawi tidak kehilangan keindonesiaan. Kulo bolak-balik matur Santri ini Kia Asnawi, santri ini Hadratus Syekh As'ari, santri ini Wali Songo. Niku adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis. Kalau Ashari M-Top Dia menghancurkan Indonesia. Indonesia hancur. Dia tidak peduli karena dia bukan tanah airnya. Tapi kita orang Indonesia, kalau tego, rilo Indonesia hancur, itu wale udele. Harus dilawan. Ini tanah air, tempat kita lahir, tempat kita mati, tempat kita bersujud. Kita, sekali lagi saya ulangi, kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Mulane nek ana santi-santi Mbah Asnawi kok dijak mbakas kebangsaan barang iku. <laughs> iku guyokno wong lho. nek dijak ini ada seminar tentang kebangsaan sih dibakas apa? Ya keindonesiaan. Lha apa? Wong aku ki wong Indonesia, mbakas bakas Indonesia. Bakas Eropa ta Arab kono ya pantes ngono bakas Indonesia apa nih? Wah aku mulai DIY ya neng Indonesia kene iki. Lahir neng Indonesia. Gede neng Indonesia. Berjuang neng Indonesia. Niki tiga hal yang kula sampun sampai akan menika tentang Mbah Asnawi menika kemudian dikembangkan oleh organisasi yang beliau dirikan bersama kawan-kawannya Oyak Hadrat Syekh Hasyam As'ari Kiai Wahab Hasbullah Kiai Wahab Hasbullah niku kanca ter santri ini tahu ngaji tenggini Mbah Asnawi Kiai Wahab Hasbullah saya kira Mbah Asnawi ini nek diusulnya dadi pahlawan nasional Wis banget pantas ya. Tapi wong wong biyen-biyen niku ngoten nggih. Tiang-tiang kaya Mbah Asnawi barang niku wong ora kaya kula Kiai Najib barang niku. Dadi nek berjuang, nek berjasa niku malah ditutup-tutupi. Mulane Bu Polsek sampai nek maca sejarah Indonesia gak ono. Perjuangane wong santri-santri ra no, Kena apa? Mergo sing gawe buku iki wong orang ngerti santri. Terus santri dhewe ora kepengin ketok jasane. Mereka nek ketok jasane kalong ganjarane, Kiai itu begitu, kiai itu tidak mau, tidak ingin, malah kalau bisa disembunyikan amalnya. Nek saat ini ki, wong pulau beten kiai. Ya tak ketok-ketok no jasane Mbak Asnawi. Tak ketok-ketok. Ini jasanya luar biasa, Bang. Dia ikut mendirikan NU. Gak ada NU, NKRI gak ada. Gak ada budek kowe nek gak ngerti. Lu bantah, seminake gak sing bantah aku. Ada NKRI. Gitu. Ini kalau tidak ada NU sekocar kacil. Kodok kalau kutsiah ini didirikan dengan ikhlas, dengan ridho dan keikhlasan. Kayak masjid Kuba itu bunia ala asasapun itu. Ridwan. Mengharapkan keridoan Allah Ta'ala. Dan keikhlasan. Mulane awet. Jadi saya sing sungkan-sungkan bantah aku, Aku mau di kerembang. bantah. Jadi ini. Oga ono NU kocar kacir tenan iku ana wong petentengan NU sing arem-arem. Ana ngene-ngene NU. Mergo napa? Mergo santrine Mbah Asnawi. Mergo santrine Sunan Kudus. Sunan santrine Mbah Mutamakin, santrine Wali Songo. Ajarannya itu ajaran menyatu dengan keindonesiaan. Dengan keindonesiaan. Nalika tesih tenggene teng Arab Saudi, teng Mekah. Sampeyan maca maca apa gak sih putus, Kudus maca sejarah Mbah Asnawi apa gak? Di sana itu sudah mikirkan Indonesia. Indonesia pada waktu itu durung pujo-pujo merdeka. Indonesia merdeka 71 tahun kok. Usia ini 100 tahun. Lah Kiai Asnawi di Mekah itu Ki Asnawi di Mekah itu terus kapan? Jauh sebelum itu. Tapi sampai moto sejarah itu. Beliau, Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, semuanya sudah membakas tentang bagaimana Indonesia ini merdeka. Mereka kalau di Multazam berdoa bersama-sama dengan kawan-kawannya dari negeri-negeri yang terjajah seperti Malaysia, Rakyat Rute itu untuk kemerdekaan tanah airnya masing-masing. Lah iki kok MB Indonesia kok koyo asing di negerinya sendiri. Padahal ning Arab ya urung tau. Jajal kowe ning Arab kono. Saulan ngono ae lho nek kerasan kowe. Ning kene gayamu nek ngarap. Ora ra sedaya niki wis keringetan aku. Kula kinten niki dadi tugas kula menyampaikan sari daripada keteladanan kearifan Allah yarham anjenenganipun pendiri Kutsia Kiai Haji Raden Asnawi. Muga-muga kula panjenengan pikantuk berkah nggih tetep iman dan Islam tetap memperjuangkan agama Islam tanpa kehilangan keindonesiaan. Tetap jadi wong Indonesia yang beragama Islam. Yang mencintai Islam, menyintai tanah airnya. Sing terus, santi-santi terus bersemangat belajar yang sudah wis jadi alumni barang ya tetep terus belajar tidak boleh berhenti Mergo nek berhenti niku iso jadi masalah nih masyarakat. Saat ini kini sehingga masalah teng masyarakat itu orang-orang yang nak cara ngen kula dagelen.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 سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم Ya Allah Gusti kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majlis menika sak zuriyahipun Mugi panjenengan tetepaken iman dan Islam. Doa ya Allah, mugi panjenengan paringi magfirah, panjenengan paringi taufik lan hidayah. Kula lan sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriyahipun mugi panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat, panjenengan paringi saged ngamalaken ilmu, panjenengan paringi saged istiqomah, ing tembe saged husnul khotimah. Ya Allah Gusti, kula lan sedek kula ingkang hadir wonten majelis menika Gusti adong paring panjenengan mugi sedek kula ingkang hadir menika panjenengan sembadani sedaya panyuwunipun ya Allah ya mujibas sa'ilin ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya Allah Gusti mugi madrasah tinggalanipun Mbah Asnawi menika madrasah Qudsiyah panjenengan paringi barokah panjenengan paringi manfaat, panjenengan paringi berkembang, panjenengan paringi sedaya murid-muridipun, murid alumni-alumni pun panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat kangge gesangipun piyambak lan masyarakatipun ya Allah Gusti mugi-mugi pengurus pengasuh guru-guru sedaya ingkang nangani madrasah Qudsiah panjenengan paringi kegiatan lahir batin panjenengan paringi kegiatan lahir batin kangge nerasaken perjuanganipun Mbah Haji Kiai Asnawi ya Allah ya Rabbal alamin mugi-mugi panjenengan paringi ganjaran ingkang lipat-lipat panjenengan dadosaken amalipun jariah kangge para guru para pengurus para santri santri sedaya ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin ya Allah Gusti Mugi kita sedaya pikantuk barokahipun Mbah Ya Allah di panjenengan ibu lujeng lahir batin, paling ibu lujeng dunia akhirat. Mugi-mugi pemimpin negeri menika, mimpin Indonesia panjangan paling ibu tedah margi panjenengan ingkang leres. panjangan paling kegiatan sakit ngemban amanat saking rakyat dan masyarakat Indonesia ya Allah. Allahumma fa'annal Balak والوباء والغلاء والسويف المختلفة والفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من أحبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin al ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam Sirul asrar fatihah Mekaten ingkang kula saged aturaken kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdlatul ulama wal nahdin, wa khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kepada beliau Romo Kiai Mustafa Fikri untuk berkali di atas kanvas sebagai prasasti satu abad kudsiat. Ya.